Bisa, Aja kepencil karo dunya engko lak ana ana judul sangkan paraning gumati to iki. Lha wis ta aja kuwatir kon. yang karo Kanjeng Nabi beres. Saya iki awakmu harus wis dijajal dajal. Iki dia ya. Cirine apa rek? Dajal nyapu si awakmu apa sing jari dajal api bisa jane elek sing kok ubur-uburi akeh sing elek delok sinawani mana? Sing sing elek-elek digaya api karo dajjal ya kamu kepenjel kabeh. Wis kok itu ngendi. Nanti saya ini sudah dajjal, saiki Saya ini ya wis teko. Di dalam sejarah yang Anda baca di dalam riwayat Islam, sing beresi dajjal sapa? Nah bisa Ya. Nah, Imam Mahdi, ya, musuh dajjal, terus untuk Ya Yajuj Majuj diberesi sapa? Tapi ku seimbang kekuatannya Isi gak sih situ Engkok kuat behiku. Semua keburukan di dunia Sing beresi itu situ Sing jenenge Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi itu Nabi Muhammad itu mati dah Terus mati dah Makhluk pertama yang diciptakan Allah siapa? ya Muhammad iku cuman sing kok kenal iku Muhammad ketika tidak didadekno anake Pak Abdullah karo Aminah tapi Muhammad sudah dilahirkan sejak awal sebelum awal semesta diciptakan Ki napa tilas di dia ya aja nih. Tegur Nabi Muhammad nang sampean saiki pirang abad sekitar 14 abad nggih 14 15 teko Nabi Adam sampai saiki berapa? Ya pun gak iso ngitung kon pas udah nabu yen. Jadi paling pol wolung puluh wolung puluh ewu tahun bukan Nabi Adam. Wolung puluh ewu sampai satu sewu tahun. Jadi sampai sewu ping sepuluh, kira sepuluh ewu ping satu sewu ping sepuluh satu juta nah awal EDW mundur nama biaden itu gak untuk satu sewu tahun Iku wis suwe ta guru.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 Ya sih pingin aneh lah, pingin sumuri lah. Kanjeng Nabi ya pingin aneh, 14 abad. Ratu Sima tiga hari yang lalu. Bukan sih Ratu Sima setelah Rasulullah. Jadi nek aji soto padha bisa 20 abad yang lalu, 21 abad yang lalu. Nek Gusti Allah pertama gawe ini langit, ini kuwate sampai gadul sampai cacing sampai uget-uget apa yang ini Set. Burung apa meneh? Ayo, tokno. <laughs> Tinggi. Tengung. Wah, seneng ya. Belum, belum. Belum wis, apa meneh? Keremi. Eh, darah iki. Saking gak jelas mangane keremi ya. Keremidan seterus sampai gajah, sampai dinosaurus, biar ya ono brontosaurus, ono saurus, Ya toh, ono sapi turute. Itu berapa lama di dihitung saya Jadi ini usia alam semesta itu berapa lama? miliaran tahun ya tadi iki setahun nek sampeyan 10 tahun ya Nek pin 10 ini berarti satu tahun sahabat. Berarti nek sak milenium pin 10 setengah panggung, eh, seberapa tanggung, Ya. Itu sak milenium nek satu tahun lho. Terus kok nek pin 10 meneh kira berarti? ribu tahun. pin 10 meneh 100 ribu tahun pin 10 meneh satu juta tahun. Nek satu juta pin 10 pokoknya ndasmu pecah ya tak ya ojo kata-kata cah yen iki duit duit di 10 ewu lho tak cukup-cukupno lah tiga orang ngitung sak miliar iku ya apa nek no kerupuk no ya oke jadi teman-teman sekalian sampai maca surat al-ma'arij sampai maca surat toha boleh ono Nek upamane Allah ngomong ini. Pokoknya setahun di uripmu itu, nek sedino di langit. nih ya. Iku nek sedino temen, sewu tahun temen ya. Eh, sedino ini sewu tahun deh, langit. Iku mungkin gak nek sewu tahun kok mungkin mungkin. kan itu nek istilah deh.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 Cuman aku ya apa nek nah aku ngelarang rokok temenan, aku nglarani sing Nah aku gak gelem nglarani atine wong. Padahal bendino dikai ngene iki dadi aku ya Allah, kula niki mboten kok niat rokok. Kula niki mboten tega oleh arek-arek sing membasakan niku wau. Dadi nek enten elek-elek rokok pun sampean templekaken ten awak kula wong kula niati mboten niat kula niati ngibur atine sing ngekeki. Iya, terus sampeyan. Lah enak, mulai gue enak pokoknya. Akhirnya alhamdulillah gak lorong lho ya. Ya. Oke, tak terus no. Ngene wis, sampean maca Quran. Pokoke nek dihitung formal iki janjane mungkin iso luwih meneh. Usia alam semesta itu 18,26 miliar tahun. Bisa bayang no? Sekali satu, gamek pecandasmu ambiar <laughs> ambiar enam eh delapan belas koma dua enam belas seperempat miliar tahun wes jadi nek ini saya naik dari kene sampai kono iku 6 18 miliar tahun uripe teko Nabi Adam sampai saiki sak piro sak Loh, loh, kelas waktu ratusan tahun. Mungkin miliaran tahun misalnya. 18 miliar tahun itu bisa tanggung ini. nggak sak miliar berarti dibagi 18. yes, sak piro? Iya, ini sak miliar tahun. yes lagi 100 tahun sejak ini. Eh? Jadi terkena biadab Adam nang awake ini. Kon kok ilingi Manusia itu ekspresinya tergantung aspirasi hidupnya dan pengalamannya. Bisa sentimeter mulut terpelajar ya. Saudis berarti kan iku lah, tendine ini kan ya. Ini kan. Ini kan. Ini sejalan dulu. Ya apa kabar ya? Nah, karena dijaga anaknya. Jadi kon iku aja ngarani aku iki sapa-sapa, aku ya padha karo dapurmu iku ya tok aku iki den aku ya tegesan iku kalah aku iki nek wis rokok entek sampean mikir iku rek tegek itu tak kelompok no tak gai di asba ya gini terus ngolek kertas koran tak suwei ya tak seret seret seret terus tak kelinting gak kreatif kepeksa wes ya wes jadi 18,26 miliar tahun saya aku tahu Nek kon nggih acara acaranya ini Mas jam biru Mas? Jam 7 upamane sampai jam 11. Iku lah dari jam itu sampai jam 11 kok isinya kabeh. Gak ono kok setengah jam di jalan lah gak. Nah saya aku takut. Gusti Allah gawe Jawa niku 16 eh 18 miliar tahun. Sementara Nabi Adam sampai Ejik Meksa Utes. Terus dikene iki itu kan dekono diseni opo? Kosong ta. Sia-sia ta waktu begitu panjang. Berarti ono kagak konco urip iki ono kagak. Sing uripe sadurunge Nabi Adam kon mate. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya ya? Jadi ojo GR langitmu kontak kasih murid di dunia ini. Ya, ojo GR kita itu punya banyak teman. Ono sing ketok, ono sing gak Oh, sing jenenge jin iku macam macem-macem gedene macem-macem gembuk atau sih yang macam-macam tingkat frekuensinya ono FM ono AM apa menar ya eh? MB MB MB ono SW MB MB ono AM AM 3G ono ono jin 3G, 2G, 4G, LT, ono jin DOS, ono jin Windows, ono jin Apple, akeh ya. Jadi, sing di masjid kene ojo rumah sana, mek awak muda awak muda berjasa nang jin-jin yang oleh Allah juga disuruh beragama Islam. Jadi sering seringnya turu di jobone masjid sapa roh kebetul. Jin. Ana wong telu kepethuk, ana wong telu lunga kaji pesawate ruktu di ide Mekah. Tapi padang pasir gak rulur kidul, akhirnya putus asa, nyaduk-nyaduk pasir dadi ana botol. Kesampar botole tutupe mlempon mencelat jine metu.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 nggih pulau kepingin langsung enten tengideke eh, Ka'bah mriku kalau tak tahu langsung jek jek di Ka'bah karena ijan iki sing mbriyayai sing traktir lho kowe njolok apa iya arek lho kancamu situ di Paris itu di Mekah terus dia mikir lah kok enak aku sing traktir kok dia sing disit atau Mekah kula njaluk situ arek loro iku balekno akhirnya balik loro tadi penjalukane wis entek to wis akhirnya di padang pasir wong perlu meneh ngoten nggih nah, mulane muga-muga ana jin meneh ngoten ya. lagi ini guyon-guyon Jadi ternyata alam semesta itu sudah berlangsung sangat lama dan kita itu hidup sangat sebentar dari Sengsa udes itu mang uripmu berapa per berapa udes eh wong kanjeng 0, lah iyo kanjeng Nabi mes sudah perlu tahun dia kon biro darap. upama malu kan, nun aku ngarep ikut jalur pirang tahun jalur kira kok 200 gelem sip Iwan 200 Lu kok merong atas, tolong atas tak kai? Belum, tolong atas. Hmm? Hmm? Lu nak tiga puluh temen kan? Nene. Kan? Tolong atas tahun. Oke, jadi bapak sekalian, uh, eh, ininya cil aja delok waktu ya sakmudone berarti kira-kira Kanjeng Nabi iku lah tugasnya nek sudah 3 tahun sih itu pun masih dikurangi mulai dari Nabi umur <laughs> petang polo meninggal umur 63 dari Nabi itu tugasnya masa jabatan mek telu likur tahun mek aku takut siapa makhluk yang paling dicintai Allah yang dicintai Allah Nabi Muhammad SAW Masa dari rentang waktu Walulas miliar tahun ini Dia ini tiga tugas 0, sekian otis Gitu betul. Jadi upama aku bayang Jani kanjeng Nabi itu dulu orang Nabi Adam Dia ya nyewis tugas Mau dua kali lagi Meneh-meneh ya jadi tugas Saiki tugas Tapi gandek ini Nah, sebelah kono, sebelah kono. Nek gak percaya cekem dhewe ron. Ngono ya, Ngono ya. Eh. Iki cek pikiranmu ombo. Nanti kita baru bicara khusus mengenai masjid. Ngono ya. Saiki sadurunge tak no, Jadi aku taki takon sampe wong Jawa marani apa urip kuwi ming mampir ngombe. Mampir ngombe lah, celgup wis ngono. Nek sampai yang dulu waktu dari penciptaan awal alam semesta sampai sekarang itu 18 miliar tahun bener tak gak uripmu mampir ngombe bener tak gak alam ah, yang dilu kita mboten nah iku lapo kali nyolong bareng lapo ya lapo kon kate atimu gak gak iku lapo mek dilu tak gitu deh kita mboten mek dilu gak menari menarike dunya gak ono menarike seayu-ayu nere jenten nama 10 tahun jelek jelek japurmu dewe yang gitu tetep ganteng ya tapi dia ngelangin jahat gak terak dia dengan mosku ini dia ruang butku saya ini rem dia di Amerika nang jendih uang dia padahal ngomong mantau rambut gondrong berngosem gua iki ketok eh koncone Bruce Ngono deh. Wedi kabeh tapi tapi saiki rek. Hmm. Ala kote kabeh untuk untu kata eh foto jadi kene iki bolong bolong bolong bolong. Ala peot peot. menunggu saya opo? jadi ojo katik bangga nang awakmu, ojo atik kepencut karun dunyo Sing abadi sapa? Allah dengan kekasihnya Rasulullah SAW mulane sebagai eh, saiki nikmatono Allah nikmatono kanjeng Nabi syukur ya iso menikmati duit rada ake Nek upama gak oh ya wis gak masalah, sing penting kamu mendapat nikmal maula wa nikmal nasir. Hasbunallah wa wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Iki nek upama kan ya apa sing kira-kira ngene aku takon Jikan lho ya, tak duduk ya Muring-muring ya Kira-kira Gusti Allah ngekei Apik karo elek iku akeh ndi Bener ya Ngekei kuewan sakuwono kae sing gak oleh dipangan pira ana sepuluh Jumlah kewan sewu luwe tegak macem-macem lebih sing gak oleh dipangan sing haram mek piro? tapi Celeng. Babi, celeng. Ya, mek cici to. Prinsip yang ingin saya punya adalah wis ta ibu ae iku iso dadi dalane rahmate Allah lan sampeyan kabeh. Gusti Allah iso ta gak ngekeki kon rezeki gak liwat gaji. Sampean mau dodolan rawon, tapi oleh rezeki di luar rawon iso ta gak?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 baru masya Allah mari ngono subhanallah loh bisa tegak mergokon kon kecekluk iku ya mergo terus kon malas subhanallah Allah mergokon terus marung ikhlas keceklo, Gusti Allah nambah rezeki bisa tegak nah iya murid kok enak gak kan kan ya tegak sepeda motormu mogok kepeksan dolek bengkel kok tonton, pas ana arek wedok Mbak, kan si jejak mereka yang tergontong bengkel kan boten. Oh, elu mas, kono terus dari sisi. Nah, kita, bisa apa gak jadi jodohmu? Iya. Jadi kan itu sing, sing sangka baik kepada Allah, no ya. Murid ku enak gak kan kan? Ya tak? Oh enak, gak usah nyolong kan. Gak usah ngerampok, gak usah nyolong, gak usah elek nang wong wis fair. Angger kon husnudon optimis kepada rezekinya Allah, engkau akan dilimpahi oleh rezeki Allah. Ngono ya, ya. Yes. Eh, mari kita aku tak ngomong apa sih masjid itu tapi turute, tapi ini lagu sih. Ya. Ini untuk mengucapkan diresmikannya masjid Anur ya. Waduh Nur, ya berarti aku bener ya aku ngomong Nur, mu, Kalau saya apa? Allahu nurus samawati wal ard Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah Al-misbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار bareng-bareng Korea Nurun ala nur ping lima Nurun ala nur Nurun ala nur Nurun ala nur Nurun ala nur Nurun ala nur Sampai dicahayai Allah embun-embunane kok gerenyeng-gerenyeng-gerenyeng wae kata lagu bojo iki. <laughs> Ya dillahu li nurihi may yasha wa yadribu Allahul amsala linnas wallahu bi kulli syai'in alim. Sadaqallahul Sing buri-buri sing durung tau kebetulan kaku. Ucap nang hafal. Tak jalan hafal ya iku mah. Iku mantok aku Tak pamer di dinding. Itu iku mantok. ojo gumunan. Ojo dianggap sing ditanggung gini ki mesti pinter, ngoten nggih? Wes tak aku ki mek mu aku ini ki mergo sayang karo sampean Be gak mergo aku ki luwe apa luwe apa gak. Ngoten nggih? Nek ini kau mek gaya lah, gaya nih kaya apa-apa lo nek situ ikut dong lu lumayan situ ya ya apa teka ya masuk ke apa ya banget sebenarnya ya kecuali kuliah elok kafirun eh ya kuliah iya. Vale, vale, vale antes. Mira, yo el gas y no la caja, perdón. Mira, yo el gas y no la caja, perdón. Ah, aquí tú. Aquí tú, aquí tú. Vale, aquí tú. Aquí tú, mamá. Wala anak aku cuma apa cuma wala cuma nama aku wala cuma wala diwala wala bagaimana oh, aku dihukum hari ini jeneng Gusti Allah ini cilik napa jeneng guyon nih Masya Allah jane diwolak kira kelira kelira mubeng-mubeng mulane arang arek imam kan lho iku paling ila ya ta ina toina ina toina guru ya ta wis diwolak wali Untuk sing nemen sing arek nyari tambah nemen mesa ayat kok nun yasin alif lam ora toha buayane والضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف الله اكبر يا مراد tapi yo gak apa-apa, gak apa-apa wong sak kok itu lumayan to, yo yo cocok nemen-nemen lo terawih kok sing kesiku tok. Walung rakaat alif lam mim alif lam ra nun yasin to alif lam mim ra ya harus beres wis. Hmm, wis gak perlu khusus kira aneh ngono carane.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 Ada-ada Jawa Timur ku nakale, nakale. Kok iso lho kok pake rek ngono ya. Ya iki cocoknya Jawa Timur kok. Bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa Tengah piye? anak kita kata ini ya enak semua dapat kombat kira <laughs> oke bismillah oke kita ucapkan selamat untuk untuk peresmian masjid yang luar biasa ini Itunya anak-anak muda sampai ini sampai no, sampai ceritanya sih mari ngono sampai jaluk Mbak Nia Mbak Yuli wedok sih ya Raya. wedok sih ya Konsep rotok lembut atimu iku ditanggu olahraga kon cek paham rek sampean cek paham jadi bid'ah ngelakoni gak ngongkon gak menganjurkan contohnya kanjeng Nabi mungkin ngongkon awakmu nandur pari wong kono gak tau pari jadi sampean oleh tak nandur pari kudu gak oleh kudu nek nandur pari sapa sing makane ya, awak dhewe. Wong sak donya nek ana wong tani gak mangan. Lah ngoten sih. Dadi bid'ah itu baik kecuali yang melanggar syariat. Gitu kan? Jadi misalnya mushaf Quran itu bid'ah. Jangan Nabi gak ono Quran diwoco, dibolak-balik gak gitu ya waktu itu dihafalkan jadi begitu ada saya kira Usman gawe kitab muskal, itu itu kita kita itu artinya ikut nek cara Jawa nek cara modern kreativitas ubet nek cara gini ya sudah ubet pari dari gabah gabah dari beras beras dari sego segone sing sing gosem dadi ente terus sing cilik-cilik dadi menir sadurunge diliwet ana menire terus engko nek wis mambu dipel digoreng dadi laku kabeh tetep bermanfaat itu semua bid'ah sing jadi mangan itu mangan pari itu bid'ah karena kanjeng Nabi gak tau mangan beras gak tau mangan sego gitu kan mangan telo gak ono di Arab telo mandura pun diharapkan telo dadi waktu telo dadi mangan telo apa meneh mangan ganyong konon nabi Kan yang Nabi Musa sampai tahu roh ganyong. Oh Ojo meneng kau Nabi Musa ganyong. Nabi Isa lho garo ana wit lo lho garo jadi ini orang kok menatakan dengan itu Nabi sendiri belum tahu jadi ojo muring mau kok orang oh, kan. Nabi saya sendiri karo ada apa mereka orang lampu listrik nggak bisa kalau tidak tahu listrik jadi ojo muring nggak jangan menyerupai suatu kaum menyerupai apa cemorong Nabi sendiri karo ada gitu loh jadi ayo didelok kabeh iku kanthi ilmu sing bener. Jadi Tadi ini bid'ah tapi bid'ah itu harus meliwat gaya kendaraan ya kupluan karena nabi gak tahu kupluan dore belum pabrik koplok sama semua sarungan gak orang nabi sarungan masa nabi nak pasar terus nopo kan yang nabi sarungan gak orang gitu betul jadi bid'ah itu baik kecuali yang melanggar syariat. Misalnya mangan itu wajib, nek kono lesu, gimana? Karena orang lho, nek lesu wajib mangan. Nek wis mangan, mangan meneh. Bal lesu, mulai rodok makruh. Nek wis kuwaret kencit, terus no. Haram, langsung sih. Gimana?